Allah dan para rasul demikian juga beriman kepada hari akhir yakni tidak ada hari setelah itu kemudian beriman kepada takdir baik yang baik yang bagus ataupun yang jelek bagi kita demikian juga baik yang manis ataupun yang dia itu pahit semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala kita bicarakan pada pertemuan terakhir sedikit pembahasan tentang rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Demikian juga di dalam hadis Nabi SAW Demikian juga kita bacakan secara singkat nama-nama Rasul. Demikian juga nama-nama Nabi yang jarang kita mendengarnya. Kita sebutkan beberapa hadis sahih baik dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya yang menyebutkan perjalanan hidup nabi-nabi tersebut seperti Yusya bin Nun, demikian juga Samuel, demikian juga yang lainnya Daniel ya dan sebagainya dari nama-nama Nabi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kita sebutkan tentang iman kepada hari akhir, rentetan-rentetan hari akhir yang pasti nanti kita akan menempuhnya, mulai dari kita meninggal, kemudian kita masuk dalam alam kubur. Dalam alam kubur itu adalah marhalah atau rentetan yang pertama dari perjalanan kita di hari akhir Kemudian setelah itu nanti kita dibangkitkan. Enak botol ula, ditiupnya sengkakala yang pertama, ditiupnya trompet yang pertama kita dibangkitkan. Sebelumnya yakni kita semua dalam keadaan meninggal. Enak botol ula, trompet yang pertama adalah kita semua meninggal. Semuanya mati. Yang sudah masuk dalam alam kubur, dia masih dalam keadaan mati, kemudian semuanya yang hidup mati nanti di akhir zaman ketika malaikat waktu itu menerompet dengan perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah mati. Kemudian an naqatu atsaniyah dan itu adalah yang terakhir, yang roje tiupan sangkakala itu hanya dua kali saja. Maka semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar sampai didekatkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala matahari sebagaimana dalam hadis Mikdad bin Aswad roh Muslim di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya, di antara mereka ada yang sampai keler, di antara mereka ada yang tidak terkena sama sekali. Kemudian setelah itu mereka nanti kaum muslimin akan melewati haud telaganya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka minum padanya dan tidak pernah haus nanti. Dan setelah itu mereka akan melewati sirat. Setelah itu mereka nanti akan dihisab, ditimbang amalannya. Setelah itu mereka ditentukan masuk dalam surga ataukah masuk ke dalam neraka. ayat ayatkilan Allah al-jannah. Dan juga disebutkan sedikit tentang permasalahan takdir sebagaimana terakhir pembahasan yang kita bahas wal qadar yang beriman beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala khairihi wa syarihi baik yang bagus ataupun yang jelek wa khuluhi wa murihi yang manis ataupun yang pahit minallahi taala semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas sebelumnya tentang masalah takdir ini untuk kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala panjang umur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu mengingkari istri beliau Ummu Habibah ketika beliau Ummu Habibah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma mati'na bi zaujati bi zauji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah senangkanlah aku dengan suamiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa abi, demikian juga dengan bapakku Abu Sufyan radhiyallahu anhu, wa bi demikian juga dengan saudara laki-lakiku yakni Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu maka waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan beliau untuk tidak meminta sayun koduri balana sesuatu yang telah diputuskan untuk kita. Tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kamu dari api neraka. Di situ para ulama mengatakan makruh seseorang untuk meminta dipanjangkan umur. Walaupun sebagian mengatakan apabila kemudian dikaitkan supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian mengatakan boleh. Atau Allahu umraka ala taatihi. Semoga Allah memanjangkan umur kamu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian mengatakan boleh. Tetapi secara mutlak meminta dipanjangkan umur adalah tadi di, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan takdir ini dan kita mengetahui bahwa takdir kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud muttafaqun alaih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna hadakum yasma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. semua alaqatan misra dalik, semua mutqatan misra dalik. Suma yursalu ilal malaku fa yaqulu fihi ruha wa yu'maru bi qadri bi arba'i kalimatin bi qadri rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sa'idun aw sa'idun wa ajalihi Sebagaimana hadis yang telah ma'ruf bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kita dalam hal empat perkara. <clears throat> Tentang takdir kita, ajal kita, rezeki kita, kebahagiaan ataupun kecelakaan kita, kecelakaan kita telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini ada beberapa permasalahan yang akan kita bicarakan sebagaimana disebutkan oleh Al Imam Ibn Abdul Iz rahimahullah taala ketika menjelaskan ucapan Al-Imam atau tahawi rahimahullah taala wa quluhi wa murhi Allah taala yang manis ataupun yang pahit dari takdir Allah Subhanahu wa taala semuanya dari Allah Subhanahu wa taala wal qadari khairihi wa syarihi wa quluhi murhi Allah taala kemudian beliau menjelaskan Taqaddama qaulahu sallallahu alaihi wasallam telah lewat pembahasan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Jibril dalam hadis Jibril. Sebagian mengatakan Jibril. Ini beberapa lafaz dari penamaan malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jibril ataupun Jibril dan sebagainya. Di situ dalam hadis Jibril sebutkan untuk tu'mina dari qadari khairihi wa syarihi. Beriman pada takdir baik yang bagus ataupun yang jelek. Sebagaimana juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 51. Wa qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul la yusibana illa ma kataballahu lana maulana. Katakan oleh Muhammad, la yusibana tidaklah yang menimpa kami dari musibah ataupun mungkin kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, rasa sakit dan sebagainya illa ma Allah lana kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan lana bagi kami wa maulana Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekasih kami itu dalil bahwa takdir itu telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qala ta'ala kemudian juga Allah menyebutkan wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indik ini di sini akan dibicarakan bagaimana kita mendudukkan kita menduduk, mendudukkan, kita meletakkan beberapa ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang seakan-akan di sisi orang yang belum mengetahui bahwa bertentangan. Dan tidak mungkin di dalam Al-Qur'an demikian juga hadis Nabi SAW itu sesuatu yang bertentangan. Ibnu Khuzaimah al taala Imam al Sunnah Wa qaumul bid'ah bid'ah beliau terkenal Imam Ahlus Sunnah. Qaumit al bid'ah demikian juga yang menghancurkan bid'ah. Beliau mengatakan ini bi ini Dohiruma ikhtalafa Berikanlah kepadaku dua hadis Yang seakan-akan secara tampak itu berselisih Fa'u'aliku bainahuma Aku akan mendudukkan keduanya Tidak mungkin kemudian ada ada dua hadis yang sahih Kemudian bertentangan sama sekali dan mereka para ulama banyak menempuh jalan untuk mendudukan hadis dengan kemudian meletakkan satu yang nasih, yang satu adalah mansuh, satu adalah dihapuskan, yang satunya itu tetap sebagian kemudian seperti perintah dan larangan mereka mendudukan para ulama yakni perintah itu kemudian digiring dengan istihbab disukai saja adapun larangannya nanti digiring kepada makro, suatu yang dibenci Apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, apabila dilakukan tidak mengapa. Demikian mereka membutuhkannya. Yang di sini akan kita bicarakan seakan-akan pertentangan. Disebutkan di sini dalam surat An-Nisa. Wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indik. Apabila mereka tertimpa kejelekan, mereka mengatakan ini dari sisi kamu. Kul kullum min indillah. Kemudian Allah menyebutkan katakan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pamaliha ulail kaum maka bagaimana mereka ini kaum ini la yakaduna yafqahuna haditsan hampir-hampir mereka tidak memahami ucapan ma asabaka min hasanatin faminallah apa yang menimpa engkau dari kebaikan maka itu dari Allah Subhanahu wa taala wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik dan apa yang menimpa kamu dari kejelekan itu dari diri kamu apa ini yang akan kita bicarakan Ya, ini kalimat tadi disebutkan kullum min indillah. Katakan ini semua takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebutkan setelah itu Allah menyebutkan apa yang menimpa engkau dari kebaikan itu dari Allah dan apa yang kamu tertimpa dari kejelekan itu dari diri kamu. Apa yang terjadi di sini sedikit permasalahan yakni seakan-akan tadi dikatakan dari Allah semuanya baik yang jelek ataupun yang bagus Kemudian yang kedua tadi dikatakan kalau bagus itu dari Allah, kalau jelek itu dari diri kamu. Bagaimana menentukannya? Fa'ingkila apabila disebutkan Pakai faljam wa kaulihi Kullu min indillah wa bayna kaulihi Wa min nafsik Bisa ditulis Ini permasalahan yang pertama Bagaimana menjamak Mendudukkan ucapan Allah Subhanahu Wa Taala Semua dari sisi Allah Kebaikan dan kejelekan Semua dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan setelahnya yakni kejelekan itu dari sisi kamu. Bagaimana mendudukannya? Kalimat semua dari sisi Allah, kebaikan dan kejelekan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menuliskan. Kemudian tadilah penting kedua, kejelekan itu dari sisi kamu. Bagaimana mendudukannya? Maka di sini oleh beliau menjelaskan <clears throat> jawabannya adalah kullu min indillah al-jadab wan nasr wal hazimah paceklik, pertolongan, kehancuran, tidak ada tanaman yang tumbuh dan sebagainya. Kuluha min indillah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kebaikan dan kejelekan, manis dan pahit semuanya dari Allah Subhanahu wa taala jelas itu benar, jelas itu jelas sekali. Sekarang yang dibicarakan adalah tadi bahwa kejelekan itu Allah menyebutkan wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik dan apa yang menimpa kamu dari kejelekan itu dari diri kamu ini yang akan kita cari jawabannya. Bagaimana ini? Kejelekan itu kenapa kemudian di sini oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dari sisi kamu? Dan kita sudah mengetahui tadi bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang manis ataupun yang pahit itu semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh beliau di sini, "Wa min nafsika ayma asabaka min sayyi'atin min Allah bin nafsika ukubatan laka. Jawabannya adalah apa yang menimpa engkau? Apa yang menimpa engkau dari kejelekan atau musibah? Apa yang menimpa engkau dari kejelekan ataupun musibah minallah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah kan semuanya ini. Fabidambi nafsika dengan sebab dengan sebab diri kamu dengan sebab diri kamu. Ukubatan laka sebagai siksaan bagi kamu. Jadi demikian menduduk, mendudukannya. Famin nafsika berarti demikian. Maka dari sebab dosa kamu sebagai siksaan untuk kamu. Ini makna kejelekan itu dari darimu demikian. Semuanya memang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan sering disebutkan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah bagus. Lalu bagaimana kemudian di situ ada umpamanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sakit umpamanya. Bagaimana ini? Kan itu jelek bagi kita. Para ulama menjelaskan itu jelek bagi diri kamu saja, tetapi hikmahnya itu adalah sangat banyak. Di antaranya bahwa itu membuat kamu bertobat, membuat kamu lebih ringan dosanya, membuat kamu memikirkan apa yang telah kamu lakukan. Bahkan mungkin sisi yang lain apa? Orang orang yang itu pekerjaannya sebagai dokter umpamanya mendapatkan harta dengan sebab dengan sebab kamu sakit. Kamu datang kepada dia, kemudian kamu memberikan uang kepada dia karena dia telah menyembuhkan kamu, maka hikmahnya bagus bagi dia itu. Dia mendapatkan rezeki yang halal. Demikian juga mungkin kita bertanya-tanya kenapa Allah Swt menciptakan nyamuk umpamanya dengan sebab itu saudaraku sakit mamanya eh, ini sakit demam berdarah dan sebagainya ada hikmah yang lain ya ini itu kemudian dia datang kepada dokter dokter itu kemudian mendapatkan uang harta dari itu atau mungkin nanti diciptakan di situ dibuat di situ obat untuk menghilangkan nyamuk ini menjadi pekerjaan orang lain dan sebagainya ya ini kejelekan itu dari sisi kita tapi sebenarnya di situ ada kebaikan juga mungkin bagi diri kita. Demikian juga kebaikan bagi orang lain. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagus semuanya. Adapun jeleknya ya ini mungkin bagi orang itu tertentu ataupun jenisnya saja. Ini sakit dan sebagainya. Tetapi di situ hikmahnya semuanya ada kebaikan padanya. Jadi demikian. Mengumpulkan di sini beliau dari dua ucapan Allah Subhanahu wa taala tadi bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan bahwa kejelekan itu dari diri kamu maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa kamu sebagai siksaan untuk kamu. Kemudian juga dijelaskan pada kesempatan ini tentang permasalahan yang sering kita sebutkan akan kita baca di sini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang pertanyaan para sahabat. Demikian juga mungkin di antara kita. Untuk apa kita beramal? Demikian juga untuk apa kita melakukan sebab? Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan apa yang akan terjadi pada kita. Yang pertanyaan ini membuat tergelincir kelompok besar. Orang-orang yang mungkin mempunyai ilmu dari golongan Qadariyah. Demikian juga Jabariyah Qadariyah yang mereka itu menolak takdir. Demikian juga Jabariyah yang mereka itu iktimat bersandar kepada takdir semata, tidak perlu bekerja, tidak perlu berusaha, tidak perlu mencari obat dan sebagainya. Seakan-akan manusia itu seperti pohon-pohon yang dia itu ditepuk tiup oleh angin. Sebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim Allah Ta'ala di jalan ketiga halaman 497 di kitab beliau Madarju Salihin. Beliau yakni Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagaimana kita ketahui, beliau adalah murid dari siapa? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan beliau mempunyai buku Nuniyah yang semua itu oleh beliau syair yang beliau tulis menyebutkan bantahan kepada pemikiran-pemikiran yang sesat. Dan beliau masuk di situ beliau memuji guru beliau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana beliau waktu itu masa muda masa muda beliau beliau gunakan untuk berguru di hadapan Ibnu Taimiyah 18 tahun. Sebelumnya beliau di dalam lautan sufi ya. Pemikiran sufi ya. Oleh karena itu banyak kita dapatkan orang-orang sufi, nahdiyin dan sebagainya masih mereka membaca buku-buku beliau ini dari itu salikin ruh dan sebagainya kemudian beliau belajar di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi dan dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala beliau mendapatkan petunjuk dan asalnya beliau tidak masuk penjara tapi karena beliau ingin belajar di hadapan Ibnu Taimiyah sendirian mulazamah tamah duduk di hadapan gurunya itu tamah secara sempurna. Sendirian muridnya bersama dengan gurunya. Memperhatikan apa yang dilakukan oleh gurunya. Mendengarkan ucapan-ucapan beliau. Walaupun sebenarnya walaupun sebenarnya beliau tidak di penjara, tapi kemudian beliau di penjara karena untuk berguru itu. Dan mendapatkan di situ ilmu yang banyak. Demikian juga tauladan dari kehidupan ilmu Taimiyah sampai Betapa banyak beliau menyebutkan dalam bukunya waktu ketika Ibnu Taimiyah di penjara. Kemudian dia mendengar di sampingnya yang mengucapkan Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat Ya Allah tolonglah aku untuk mengingat engkau dan bersyukur pada engkau dan membaguskan ibadahnya kepada engkau. Dan beliau mengatakan Ibn Taymiyah kalau manusia mau menukar apa yang aku rasakan dari kenikmatan aku tinggal di penjara ini dengan emas dan sebagainya, saya mereka tidak bisa untuk menukarnya. Beliau mengatakan juga, ini ya, Ibnu Taimiyah, "Ma ada Allahi bi apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah kepadamu." Inna qatli syahadah apabila aku dibunuh aku insyaallah mati syahid mati syahid. Inna fi khuruji asyaha kemudian aku dikeluarkan dari negeriku itu termasuk perjalanan wa inna sijni khulwah yang aku di penjara itu adalah aku bisa beribadah dengan Allah dengan penuh khulwah menyendiri sampai waktu itu beliau tidak diperbolehkan untuk berbicara akhirnya di penjara terus menerus orang yakni bertanya kepada beliau akhirnya beliau menulis Sampai akhirnya tidak boleh menulis dengan tinta, kemudian menggunakan arang, sampai kemudian tidak boleh sama sekali berbicara, tidak boleh sama sekali. Akhirnya di dalam kamar yang beliau itu kemudian meninggal padanya, yakni di Al-Qal'ah, Sijnul Qal'ah. Penjara yang namanya Qal'ah. Dan penjara itulah yang dipenjara juga di situ nah, saya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Al-Bani juga dipenjara di penjara itu yang ada di Syam, di Syria. Demikian juga beliau bagaimana ketika seorang kodi, seorang hakim wasit bertanya kepada Rasulullah SAW yang untuk menuliskan akidah sering kita sebutkan yang beliau ingin gunakan untuk beliau dan keluarganya. Kemudian Ibnu Taimiyah menulis antara asar sampai maghrib jalsatan wahidatan. Duduk sekali duduk, beliau menuliskan menuliskan akidah wasitiah. Kemudian dengan barokah yang Allah berikan sampai sekarang sampai kepada kita akidah wasiyah wasiyah tersebut maka disebutkan di sini oleh beliau oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala Wa alzama al-qiyam bil asbab kama fi sahih dan wajib untuk mereka mengambil sebab. Waqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an isqatil asbab nadaran ila qadar. Nabi ditanya waktu itu untuk meninggalkan sebab karena bersandar pada takdir. Para dadalik maka Nabi membantah. Nabi mengatakan maminkum min ahdin illa waqad ulima maqadahu minal jannah wa maqadahu minan nar. Dan tidaklah di antara kalian seorang pun kecuali telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tempat dia itu di surga ataupun di neraka. Qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan para sahabat. Dan pertanyaan itu masih juga di zaman kita ini. Demikian juga mungkin terpetik kita semua. Afalan ada al amal, apakah kita meninggalkan amal saja? Wanata kilo alat kitab dan kita bersandar kepada kitab, kepada takdir sudah selesai. Faqala Nabi mengatakan tidak. Itu. Jadi kalau ada terpetik pada diri kita, untuk apa kita beramal? Allah sudah menentukan kita ini akan sukses atau tidak. Demikian juga dulu para sahabat. Nabi mengatakan, eh malu, bekerjalah sudah selesai. Eh malu, bekerjalah. Fakulun muyasarun lima kulikolahu. Semua dimudahkan dengan apa yang dia itu diciptakan padanya. Dan sambungan hadis ini sebagaimana kita ketahui, amangka nami ahli saada fasaya suhu ila amal ahli saada. Barang siapa yang dia itu penghuni surga akan dimudahkan kepada amalannya penghuni surga dan sebaliknya. Kemudian juga di dalam sahih juga ya Rasulullah araita ta bayat dahunas fihi yaum wa ya'maluna amrun udia alaihim wa madha. Bukankah? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Orang yang dia itu menjadi berat di hari ini dan mereka itu beramal sesuatu yang telah ditetapkan dan telah lewat amfiha yastaqbiluna mimma atahum fihil hajah fil hujjah ataukah mereka mendapati sesuatu yang akan datang ya, ini belum ditakdirkan Pakola Nabi mengatakan bal sayun kudi alaihim wa madofihim bahkan sesuatu yang telah ditetapkan atas mereka dan telah lewat bagi mereka sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Qalu ya Rasulullah afala nadal amal wa natakilu ala kitabina apakah kami meninggalkan amal dan kita bersandar kepada kitab kami la ikmalu Nabi mengatakan tidak beramalah Kemudian juga disebutkan di sini oleh beliau, ara'aita adwiyatan natadawa biha, uruqan nastarki biha. Bagaimana pendapatmu? Obat yang kami berobat dengannya atau Rukyah, yakni bacaan-bacaan yang sesuai dengan sunnah untuk menyembuhkan penyakit. Nastarki biha yang kami merukyah dengannya. Wa nuqatin nataki biha Uqah yakni benteng yang kami berbenteng dengannya. Hal tarid tarudu min qadarillah sayan apakah bisa menolak dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Faqala hiya min qadarillah. Nabi mengatakan itu dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita selamat dengan benteng itu atau kita sembuh dengan obat itu itu adalah dari takdir Allah juga. Wa kadzalika qaul Umar li Abi Ubaidah radhiyallahu anhu. Demikian juga ucapan Umar kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Waqat qala Abu Ubaidah li Umar. Abu Ubaidah berkata kepada Umar waktu itu, "Atafiru min qadarillah?" Apakah kamu lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala, yakni mina taun, yakni lari dari taun? Apa itu kisahnya? Sebutkan di sini kisahnya adalah Wadalika fi safrati Umar ila Syam. Waktu itu Umar akan melakukan perjalanan ke Syam. Syam itu negeri yang yang ma'ruf dulu. Nabi mengatakan Syam ikar daril mukminin. Syam itu adalah kebunnya, ladangnya kaum mukminin, tempatnya kaum mukminin. Faida ada ahli Syam, faida ada ahli Syam, ada nas. Apabila rusak Syam itu, maka Syam rusak sudah. Maka negara-negara yang lain rusak sudah. Yani Syam itu sebagai barometer. Kalau dia sudah rusak, rusak yang lainnya juga. Syam sekarang ini berarti beberapa negara, Syria, Lebanon, Palestina, Yordania. Kalau di situ sudah rusak, maka yang lainnya yang lainnya akan rusak juga. Walaupun di situ juga Nabi mengatakan al-iman yamaniyah, al-iman yaman wal hikmatul yamaniyah. Iman itu ada di ada di negeri Yaman. Demikian juga hikmah itu ada di negeri Yaman. Sekarang ini mungkin bisa disebarkan sudah bisa sebagian lagi ditempuh. Yang ingin belajar ke Yaman sekarang ini bisa. Ada kabar sekitar 24 juta. Yani di markis atau e, pondoknya Syekh Abu Bilal al Hadromi. Di Hadramaut orang-orang Indonesia masih bisa belajar, orang-orang sufi itu belajar di Hadramaut. Orang-orang Arab yang di Indonesia itu adalah orang-orang Hadramaut. Yang mereka bisa belajar. Sekarang ini sudah mulai dibuka dan sudah mulai proses bagian ikhwan para penuntut ilmu mau belajar ke sana. Adapun di Damat sampai saat ini belum bisa dan Syekh Yahya Hafizullah Ta'ala masih di Mekah. Jadi tapi kalau untuk belajar ilmu yang lain masih bisa di Hadramaut, di Hami, sebutkan seperti itu. Sebutkan di sini waktu itu Umar melakukan perjalanan ke Syam. Bahkan taun amwas ada taun wabah taun. Ya, ini taun itu wabah penyakit yang membunuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang sangat banyak di tempat itu. Bagaimana kita ketahui Nabi mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sahih disebutkan Allahumma barik lahu fi amwalihi wa auladi wa auladi ya Allah berikanlah berkah kepada harta dia demikian juga anak-anak dia. Kemudian disebutkan Anas bin Malik mempunyai anak keturunan sampai 100 orang lebih. Tapi sebagaimana oleh Imam Nawawi dalam Sarah Sahih Muslim, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau meninggal dalam keadaan yang sangat banyak bersamaan ketika terjadi taun yang ada di Basrah di negeri Irak. Demikian tahun kalau terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala meninggal di situ orang yang sangat banyak sekali. Bahkan anak Anas bin Malik, anak keturunannya meninggal banyak sekali. Maka waktu itu ketika Umar mau ke Syam, ke Syria, terjadi taun wabah amwas namanya. Faroja'a Musa, Faroja'a Umar. Ini. Kemudian Umar bin Khattab kembali Faqala lahu Abu Beda, Abu Beda bin Jarrah, salah seorang dari sahabat yang mubasyarin bil jannah, asyarah mubasyarin bil jannah, termasuk 10 orang. 10 orang yang di, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surga. Bertanya kepada Umar, "Atafiru min qadarillah?" Apakah kamu lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah ditakdirkan meninggal di situ meninggal. Apakah kamu lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Faqala, maka Umar mengatakan, "Lau ghairaka qalaha ya Abu Ubaidah." Kalau selain kamu yang bertanya, wahai Abu Beda, yakni kalau kamu bertanya perkara yang seperti ini, ya, ini suatu yang jelas dan tidak mengapa. Ada beberapa ilmu kalau kita membaca di dalam sahih dan sebagainya, sebagian para sahabat yang mulia, bahkan as-sabiqun al-awwalun yang awal-awal masuk Islam tidak mengetahui beberapa hal. Apa itu diantaranya? Seperti masalah istiqdan, minta izin tiga kali itu. Kita ma'ruf bagi kita kalau minta izin kan tiga kali. Demikian juga kalau menelpon, mamanya kalau tiga kali dia ditelepon tidak mau berarti apa? Dia tidak mau menerima. Demikian juga kita mamanya mengetuk pintu rumah tiga kali. Kalau dia tidak mau buka berarti sudah ada keperluan atau dia tidak ada atau tidak mau. Al istidzanu salasah. Maka waktu itu Umar bin Khattab tidak tahu juga tentang masalah ini. Demikian juga Abdul bin Umar radhiyallahu anhu. Bagi beliau ini ternyata apa? Tidak tahu tentang permasalahan kirot pahala orang yang dia itu mengantar jenazah. Sampai beliau mengatakan, "Qad do'ani kiroton kasiron." Telah lewat bagiku kirot yang sangat banyak. Yani beliau tidak tahu hadis bahwa orang yang dia itu mensolatkan jenazah dapat satu kirot, kalau mengantar sampai ke kuburannya itu dapat dua. Beliau tidak tahu. Tahu belakangan dan sebagainya. Demikian juga di sini Abu Beda ternyata beliau tidak tahu dalam permasalahan ini. Kalau selain kamu yang bertanya, oh ya Abu Beda ya ini seperti ini ya hendaknya ya kamu tahu tapi demikian sebagian ilmu luput bagi para sahabat yang mulia beliau mengatakan afiru min qadarillah ila qadarillah yakni aku berlari dari takdir Allah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala demikian ini aku lari dari taun yang ada di situ wabah di situ ke takdir Allah yang lainnya menyelamatkan diri Demikian. Adapun larangannya itu kalau sudah di situ. Kalau kita sudah di tempat itu umpamanya kita sudah di Syria umpamanya atau di Yaman umpamanya, di situ kita masuk dan terjadi wabah, taun tidak boleh kita keluar. Tidak boleh kita keluar. Kalau ada juga kita tidak boleh masuk. Di sini Umar ditanya boleh mengatakan, aku lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bantahan Umar bin Khattab radhiyallahu waktu itu kepada seorang yang dia itu minum khamr. Yang yang dia itu mencuri, ya. Dia waktu itu mencuri. Maka ketika Umar bin Khattab ingin menegakkan hudud untuk dipotong tangannya karena melebihi rubuk dinar, seperempat dinar. Sebentar rubuk dinar itu sekitar satu dinar sepuluh dirham. Satu dirham itu ini dulu biasa mereka membeli kambing dengan satu dinar. Ini sekitar kalau kita ya mungkin satu juta. Berarti berapa? Kalau satu dirham berarti 100 ribu, rubuk dinar seperempat dari satu juta berarti 250 ribu. Ini perkiraan supaya kita tergambar. Ya, ini batasan seorang kalau dalam hukum Islam itu dia mencuri kalau dia itu melebihi 250 ribu. Mencuri suatu barang dengan sembunyi-sembunyi, kemudian ketahuan dan dia waktu itu mencuri maka kalau dia lebih dari 250 ribu harta yang dicuri dia maka dipotong tangannya. Waktu itu orang ini mengatakan Sungguhnya aku ini mencuri karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Eh, dia mencuri itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala, aku nggak bisa lari. Maka Umar mengatakan, sungguhnya aku motong tangan kamu itu bikodarilah. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala juga. Ini aku akan motong tangan kamu itu juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa di situ bantahan kamu dengan beralasan takdir Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Jadi demikian, waktu itu Umar ditanya, "Apakah kamu mau lari dari takdir Allah?" Beliau menjawabkan, beliau menjawab, Aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk selamat. Tumanada fil jais kemudian beliau Umar berteriak di hadapan pasukan yang waktu itu beliau kirim. Hal fihim man sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Ini juga beliau tidak tahu. Beliau mengatakan siapa di antara kalian yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan taun, tentang masalah wabah Baca Abdurrahman bin Auf Maka waktu itu berkumpul sahabat-sahabat yang mulia Ada Abdurrahman bin Auf Juga salah seorang yang dijamin masuk surga Min akhriyatil jais Dari akhriyatil jais Dari pasukan yang paling belakang waktu itu Datang dia Abdurrahman bin Auf Pakola sampai itu Rasulullah SAW yakul. Aku mendengar Rasul SAW mengatakan, Ingka nafi baladin wa antum biha bala takhruju minha. Kalau di suatu daerah dan kalian di situ jangan kalian keluar. Itu. Jadi kalau terjadi wabah dan kalian di situ jangan keluar. Wa in sami'tum bihi fi baladin wa antum kharijun, apabila kalian mendengar ada di daerah itu wabah dan kalian keluar anha wa antum kharijun anha fala tadkhuluha dan kalian di luar jangan kalian masuk. Jelas sekali. Demikian. Ini Umar bin Khattab sampai mengucapkan kalimat ini. Demikian juga kalau kita lihat Sebagian permasalahan seperti Umar bin Khattab waktu itu bertanya kepada para sahabat. Hal minkum sami amin Rasulullah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil fitnah. Siapa di antara kalian yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan fitnah? Maka waktu itu diam para sahabat. Kemudian bertanya, berkata waktu itu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, "Ana, aku mendengar dari Nabi SAW tentang masalah fitnah. Kemudian waktu itu Umar mengatakan apa itu yang kamu dengar dari Nabi? Beliau mengatakan al fitnah bainakum tukafiru as-salawat Sungguhnya fitnah di antara kalian fi ahlikum bersama dengan istri-istri kalian ya cobaan yang kalian dapatkan karena istri atau mungkin karena anak dan sebagainya itu bisa dihapuskan dengan apa? Dengan sholat lima waktu, dengan puasa dan sebagainya. Maka Umar mengatakan, "Laisa an hada as'aluk." Tidak tentang masalah ini, aku bertanya. Kalau ini jelas, yakni seorang melakukan kemaksiatan bisa dihapuskan dengan sholat dan sebagainya. Tetapi aku bertanya kepada kalian tentang fitnah tamuju majil bahar yang dia itu bergelombang seperti gelombangnya lautan yang sangat pekat. Itu yang aku tanyakan. Ini tentang masalah fitnah yang mengerikan. yani pembunuhan dan sebagainya. Maka kemudian Hudaybah mengatakan laisa bainaka wa bainaha. Karena beliau mendengar tidak ada antara engkau dan fitnah itu syai sesuatu pun. Fa inna fihi babun mughlaq. Di situ ada pintu yang tertutup. Demikian dikatakan oleh Hudaybah yakni antara engkau wahai Umar dengan fitnah yang sangat dahsyat itu di situ ada pintu yang tertutup kemudian Umar mengatakan mengatakan ayuksar aku sira ayuksar Sar, apakah dia itu dipatahkan eh, ini patah atau dipatahkan bal yuksar bahkan dipatahkan maka waktu itu Umar merasa tenang yakni beliau sebagai pintunya tetapi apa kemudian dipatahkan yakni isyarat bahwa beliau kemudian dibunuh dan terjadilah fitnah yang dahsyat dari zamannya Utsman radhiyallahu anhu demikian juga zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Demikian ini sebagian permasalahan tidak diketahui oleh para oleh para sahabat dan itu suatu yang kemudian tidak menjadi aib karena bagaimanapun ilmu seorang maka itu ada yang luput. Wa fawqa kulli ilmin alim dan di atas orang yang mempunyai ilmu itu ada yang alim lebih lebih tahu lagi. Ini pertanyaan berkaitan tentang masalah itu. Apakah sesuatu yang telah dituliskan atau yang dia itu akan datang? Maka Nabi mengatakan sesuatu yang telah dituliskan. Hmm. Jadi kita diwajibkan untuk apa? Untuk beramal. Bantahan untuk orang-orang yang mengatakan untuk apa? Kemudian kita beramal padahal di situ telah apa? Telah ditetapkan takdir kita masing-masing, maka kita akan jawab, eh malu Nabi mengatakan beramalah. Fakulul sarun lima semua dimudahkan dengan apa yang dia diciptakan. Kita beramal, sholat, menuntut ilmu, bersedekah dan sebagainya. Dan Nabi mengatakan barang siapa yang dia itu beramal dengan amalan-amalan penghuni surga, maka Allah akan dimudahkan masuk dalam surga. Dan sebaliknya orang yang dia itu dimudahkan dengan amalan-amalan penghuni neraka, ya dia sudah nanti. Itu adalah tanda dia akan masuk ke dalamnya. Walaupun tidak, kemudian pasti kalau Allah Swt memberikan kepada dia hidayah dengan sebab-sebab yang dia lakukan, Allah Swt berikan hidayah dan semua itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan di sini tentang masalah mengambil sebab. Waqat qala ba'du ahli ilmi berkata sebagian ahli ilmi, al-iltifat ilal asbab sirkun fi tauhid. Seseorang ini bisa ditulis iltifat ilal asbab bersandar kepada sebab itu syirik di dalam tauhid. Ini kalau seseorang mengandalkan bekerja saja sudah. Aku mencari sebab ini, mengandalkan di situ, itu termasuk kesyirikan. Wa mahbul asbab dan meninggalkan sebab itu tabir fi wajhil akal. Ini meninggalkan sebab sama sekali itu adalah merubah secara akal. Ini meremehkan akal. Wal i'rad anil asbab bil kuliyah kothon fi syar. Berpaling kalau tadi menghilangkan, kalau ini berpaling, berpaling dari sebab itu adalah berpaling dari sebab sebab secara total itu adalah qadhun fi mencela syariat. Jadi bersandar dengan sebab bersandar saja. Kalau seseorang mau menjadi sukses ya sudah bekerja tanpa memperdulikan takdir rasulullah. Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyirikan. Menghapuskan sebab itu adalah merubah akal, fitrah, Al-i'rad berpaling dari sebab secara total bil kuliah qadhun fi maka mencela syariat. Ini seorang yang dia itu meninggalkan sebab sama sekali maka dia mencela syariat. Lalu bagaimana yang benar? Wa tawakkul makna yaltaim min makna tauhid wal aqal wa Dan tawakal itu adalah memperhatikan tauhid demikian juga akal demikian juga syariat. <clears throat> Disebutkan di sini oleh beliau Wa nadaruhu maksuron alaiha, yakni orang yang dia itu cuma tergantung kepada apa? Kepada sebab saja. Maka ini yang dicela. Tapi kemudian kita diperintahkan di sini untuk tawakal. <clears throat> ini iltifat kepada sebab memang di sini bagi menjadi dua. Kalau secara total maka dia itu adalah syirik. Tetapi kalau mengambil sebab-sebab yang dia itu diperintahkan maka itu termasuk ubudiyah wa tauhid termasuk ibadah demikian juga tauhid. Fal muwahhid beliau mengatakan di sini menurut Qayyim fal muwahhid mutawakil. Jadi seorang yang muwahhid itu adalah orang yang bertawakal, la yaltafit ilal asbab bimakna anahu la yatma'inna ilaiha. Tidak dia bersandar kepada sebab semata akan tapi dia tidak meninggalkan sebab juga secara total. Dia tidak merasa tenang dengan sebab itu saja wala yarjuha wala yakhafuha wala yarkan ilaiha tidak mengharapkan secara total kepada sebab dan tidak takut kepada sebab itu secara total juga dan tidak kemudian menyandarkan dia kepada sebab jadi dia melakukan melakukan sebab-sebab tetapi kemudian juga tidak kemudian bersandar kepada sebab tersebut jadi orang yang dia itu muahid adalah dia itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita menyebutkan setelah menyelesaikan tentang pembahasan masalah takdir yang mana telah lewat juga pembahasan sebagiannya. Kemudian disebutkan sebagaimana di sebagian fotokopian yang dibagikan di situ. Beliau mengatakan kauluhu Qala rahimahullah ta'ala Imam At-Tahawi mengatakan wa nahnu mu'minuna bidzalika kulihi dan kami beriman dengan itu semuanya. Beriman dengan apa itu? Beriman dengan rukun iman al-imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadari wa qarihi wa qadari khairihi wa syarihi. Kemudian beliau menambahkan, kita beriman dengan rukun rukun iman yang enam itu semua. La nufariku baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sebutkan bahwa jumlah rasul berapa? Sekitar 300 Bukan dalam hadis Abu Dar Al Ghifari radhiallahu dan para nabi berjumlah sekitar 100 ribu. Sebagian kita ketahui namanya, sebagian tidak kita ketahui namanya. Lalu fariku bayna hadis rusulih dan kami tidak membeda-bedakan salah seorang pun dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa dikuhum kullahum dan kami membenarkan mereka semua para nabi, para rasul itu semuanya alama ja'u terhadap apa yang mereka datang padanya semuanya. Tidak boleh kita memisah-misahkan Rasul ini kemudian yang lainnya tidak sebagaimana yang dilakukan oleh siapa oleh orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mereka beriman kepada Nabi Isa saja. Dan itu adalah kekafiran. Tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan wajibnya adalah apa? Beriman kepada semuanya. Apabila kafir terhadap salah seorang nabi berarti apa? Berarti kafir kepada semuanya. Disebutkan di sini oleh beliau, al isyarah bidzalika ila ma taqaddam, isyarat kepada apa yang telah lewat. Bagaimana sebutkan di situ? Mimma yajibul iman bihi tafsilan dari kewajiban beriman secara rinci. Wa qawluhu la nufariqu mir rusuli dan makna kita tidak memisah-misahkan di antara seorang pun dari para rasul itu ila akhir kalamihi aila nufariqu bainahum bi an nu'mina bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Yani kita beriman dengan sebagian dan kafir sebagian. Bal nu'minu bihim wa nusaddiquhum kulahum. Bahkan beriman dengan mereka semua dan membenarkan mereka semua. Bagaimana seperti itu? Kenapa kita tidak boleh kemudian kafir kepada salah seorang nabi? Kemudian beriman kepada salah seorang yang lainnya. Kenapa harus beriman kepada semuanya? Sebagaimana Yesus dikatakan wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ayatakhidhu baina dzalika sabila. Beliau mengatakan fainal makna alladhi liajlihi amana bihi wa amana bihi minhum mawjudun filadi lam yu'minu bihi. Karena beriman kepada salah seorang dari mereka itu isi yang mereka bawa itu ada pada yang lainnya juga. Kalau kemudian beriman kepada salah seorang rasul berarti dia tidak beriman kepada isi yang sama yang dibawa oleh rasul yang lainnya. Karena mereka sama yang mereka dakwakan sama. Mereka semua mendakwakan kepada tauhid. Kalau kemudian beriman kepada nabi ini dan kemudian mengkafiri nabi yang lain berarti sama saja mengingkari nabi yang dia imani juga. Karena makna yang dia itu beriman padanya itu itu ada pada nabi yang lainnya gitu. Jadi kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian kita tidak beriman kepada Nabi Isa umpamanya berarti kita mengingkari Nabi Muhammad juga. <clears throat> Karena apa yang didakwakan oleh Nabi SAW itu ada pada yang ada pada Nabi Isa alaihissalam. Demikian. Oleh karena itu orang yang beriman kepada salah satu nabi kemudian mengkafiri yang lain berarti mengkafiri semuanya karena isi yang diajarkan semuanya adalah sama. Al makna alladzi li ajlihi amana bihi biman amana bihi minhum mawjud fil ladzi lam yu'minu bihi. Isi kandungan yang dia beriman kepada nabi yang dia imani itu ada pada sisi atau makna yang ada pada Nabi yang dia kafiri sama persis. Berarti kalau dia beriman kepada ini dan kafir kepada itu berarti kafir semuanya. Demikian. Wadalika rasul alladhi amana bihi qad jaa tasdiq bagiyatil mursalin. Rasul yang dia beriman padanya itu, rasul yang dia itu beriman padanya banyak seorang Nasrani beriman kepada Nabi Nabi Isa. Sebenarnya dia juga hendaknya beriman kepada yang dibawa oleh rasul yang lain. Karena Rasul yang dia imani itu isinya yang dia kabarkan itu apa? Akan menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW yang keluar demikian dan membenarkan Rasul yang lain. Kalau dia kemudian tidak beriman dengan hal itu berarti dia mengkafiri apa yang dibawa oleh Rasul yang dia itu imani. Demikian. dalam yukmin bi ba'dil mursalin karena kafiran biman fi zami anahu yu'minu bihi. Kalau dia tidak beriman kepada sebagian rasul, dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, berarti dia juga kafir terhadap sesuatu yang dia imani itu tadi. Demikian. Dan tidaklah mereka itu orang-orang Nasrani, demikian juga orang-orang Yahudi, mereka itu tidak mau beriman kecuali hasad. Jadi <clears throat> walantar tuh angkal Yahudi wala Nasrani Tidak akan ridho orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang orang-orang Nasrani hatta tattabi'an millatahum sampai kalian itu mengikuti agama mereka. Demikian juga ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Tidak lain menghalangi mereka kecuali hasad. Itu saja. Sebenarnya mereka mengetahui bahwa Nabi SAW membawa kebenaran dan sebagainya. Dan sudah sangat jelas sekali bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang paling akhir dari Rasul. Dan mereka, mereka pun mengetahui bahwa nanti akan datang Nabi yang terakhir yang membawa syariat sebagaimana membawa yakni masalah tauhid sebagaimana dibawa oleh nabi mereka. Tidaklah mereka itu menolak kecuali dengan apa? Dengan hasad, bencian dan sebagainya. Dan mereka berusaha. Orang-orang Yahudi berusaha juga menghancurkan agama Islam. Sebagaimana mereka telah berhasil menghancurkan agama Kristen. Sebutkan ini orang-orang Yahudi saking bencinya dia terhadap orang-orang Nasrani, maka mereka merusak agama Nasrani, agama Kristen itu dengan memasukkan pemahaman yang baru. Sampai terpecah yang kita ketahui apa? Menjadi dua. Orang-orang Nasrani itu terbagi menjadi dua. Katolik, demikian juga Protestan. Siapa yang membuat itu? Bukan dalam sejarah dan dicatat. Ini orang Yahudi membuat di situ Paulus. Kita pahami sekarang nih, Paulus Paulus, Paulus secara ini secara e, bahasa Arabnya ya, ini Paulus. Membuat di situ pemahaman. Ini membawa kepada pemahaman ingin memurnikan agama Kristen. Ini Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa dengan anggapan-anggapan ya, ini kultus individu. Sampai sekarang pecah. Bagi menjadi dua Protestan dan Katolik. Demikian juga mereka berbuat kepada kaum muslimin. Sama persis. Ini menghembus-hembuskan pemahaman tentang permasalahan ahlul bait ahlul bait sebagaimana dulu mereka juga kultus individu membuat pemahaman Syiah sama itu dilakukan oleh orang Yahudi juga Abdullah bin Sabah al Yahudi dan mereka telah sukses dan mengulangi keberhasilan mereka itu menghancurkan Islam dari dalam dengan membuat tadi agama Syiah sebagaimana mereka pernah lakukan kepada agama Nasrani dengan membuat pemahaman Paulus ini Paulus Paulus itu yang kita ketahui jadi agama Katolik bisa dibuktikan dalam sejarah. Dan terus menerus mereka berusaha untuk membuat talbis bahwa mereka itu adalah muslim orang-orang syiah. Yang disebutkan ini tersebar juga di Semarang ini mulai besar. Ini secara tidak langsung mereka membuat iklan seakan-akan bahwa di situ ada masjid mereka yakni anggap situ adalah mempunyai keramat dan sebagainya ada di daerah mana? Mana itu yang terakhir itu? Daerah kalian atau mana itu? Yang mesinnya seperti kapal itu. Natu Najah ini perahu keselamatan yang itu adalah perahunya Nabi Nuh. Demikian mereka buat. Ini orang Syiah dari yayasan Syiah, Syiah itu murni seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Ini demikian mereka perbuat orang Yahudi yang membisik-bisikan masalah Ahlul Bait, dan kita menghormati Ahlul tapi mereka membawa kepada apa? kultus individu, maksum dan sebagainya dari pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang roh itu. Dan itu adalah apa yang dulu pernah lakukan ini orang Yahudi kepada agama, agama, Nasrani. Ini di sini menunjukkan bahwa seseorang yang dia itu beriman kepada seorang rasul, maka maknanya dia beriman kepada rasul yang lain. La nufariqu baina ahadin kami tidak membeda-bedakan salah seorang pun dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani tidak beriman kepada siapa? Nabi Muhammad saja. Kepada mungkin Nabi Sulaiman walaupun mereka punya istilah dengan nama yang lain, Solomon mungkin atau David yakni Daud atau Yosef yakni Yusuf dan sebagainya. Mereka tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup mereka tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kafir mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surga. Demikian makna secara singkat wa nahnu mu'minu bidzalika kullihi. Kemudian beliau mengatakan qauluhu dan perkataan beliau Al Imam Abu Ja'far atau Hawi rahimahullahu taala wa kabair dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kabair dari kalimat kabir. kabiroh besar. Maksudnya suatu kalimat yang makruh diketahui. Ini kabair orang-orang yang melakukan dosa besar min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagaimana ini mereka orang-orang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni umat istijabah umat yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di situ ada makna yang lain umat dakwah umat dakwah ini manusia semuanya maka mereka tidak semuanya masuk dalam surga. Tapi umat Nabi SAW, umat istijabah, istijabah mereka masuk dalam surga. Demikian juga kalau kita mengatakan hadis, setiap tariku umati ila salasah wa sab'ina firqah kulluha binar ila wahidah. Akan berpecah-pecah umatku menjadi 73 golongan semuanya kulluha binar ila wahidah, semua di neraka kecuali satu, maka umat ini adalah mana apa? Umat istijabah. Dan para, para ulama menjelaskan mereka masuk masih masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan dosa besar, masuk pada firqah-firqah itu, tablik, wan muslimin, sururiah dan sebagainya. Diancam sebagaimana orang-orang melakukan dosa-dosa besar. Dan kita dibahas, kita membahas sekarang permasalahan ini. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, ahlul kabair dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini umat istijabah, finnar mereka di neraka. La yuqalladun tidak kekal. Mereka umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang melakukan dosa besar itu di dalam neraka layu koladun, tetapi tidak kekal. Ida matu apabila mereka matu meninggal wahum wahidun dan mereka dalam keadaan muwahid sampai meninggal. Muwahid yakni melakukan amalan-amalan tauhid, tidak melakukan amalan-amalan kesyirikan yang mengeluarkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada syirik asgor dan syirik akbar. Dan mereka ini tidak membatalkan keimanan mereka. Walaupun mereka wa ilam yakunu taibin, walaupun mereka belum sempat bertobat. Mereka itu masuk dalam neraka tetapi tidak kekal. Walaupun mereka mati belum sempat bertobat. Ba'da an arifina mu'minin setelah mereka itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ini meninggal arifin, arif ya ini mengetahui mukminin beriman. Kalimat arifin tidak tidak perlu ditambahkan di sini. Dikritik oleh para ulama, arifin ya ini mengetahui tidak perlu. Karena iblis demikian juga jin, demikian juga yang dia itu kafir, demikian juga setan dan sebagainya, demikian juga Fir'aun itu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta, pemberi rezeki dan sebagainya. Oleh karena itu kalimat arifin ini tidak perlu ditambahkan di sini. Tetapi mukminin. Sebagian menggiring bahwa arifin bersamaan dengan itu mukminin. Selama mereka bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau mengatakan bahwa mereka ini akan masuk di dalam neraka tetapi tidak kekal dan beliau menambahkan Wahum fi masyiatihi wa hukmihi. Mereka ini umat Nabi SAW ini yang melakukan dosa besar ini di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka itu asalnya masuk di dalam neraka. Iya kan? Kemudian dirinci oleh beliau, insya'a lahum, Allah memberikan ampunan kepada mereka. Wa anhum dan memaafkan mereka. Bifadrihi dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala jadi demikian, mereka masuk dalam neraka tidak kekal. Kemudian ditambahkan oleh beliau, kalau Allah kendaki diampuni. Demikian. Tapi hukum asalnya mereka di neraka. Yang melakukan dosa besar ini. Tapi kalau Allah kehendaki memberikan keutamaan kepada dia, diampuni. Sudah, tidak masuk. Tidak mampir ke neraka sedikit pun. Dengan keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kama dzakara azza wa jalla fi kitabih sebagaimana disebutkan oleh Allah azza wa jalla di dalam Al-Qur'an dalam kitabnya wa yaghfiru ma duna dari yasha dan Allah mengampuni apa yang duna duna diartikan di bawah dan Syaikh Utsaimin mengkritik orang yang mengatakan yang mengartikan wa yaghfiru ma duna dzalika dan mengampuni dosa selain syirik boleh mengatakan tidak benar innallaha la yaghfiru aisyra bihi Allah tidak mengampuni untuk Allah Subhanahu wa SWT disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi yang Allah kehendaki. Kalau diartikan dan Allah mengampuni dosa selain syirik dari apa yang Allah kehendaki salah. Saya Utsaimin menyebutkan dalam Qaul Mufid arti seperti ini salah. Tapi yang benar wa yaghfiru ma duna dan mengampuni apa yang di bawah kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. <clears throat> Wa in syaa'a adzabahum finnar bi adrihi. Kalau Allah kehendaki mereka ini umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan dosa besar itu disiksa dulu di dalam neraka dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini akan dijelaskan sedikit tentang permasalahan al-kabair. Apa perbedaan al-kabair? Demikian juga as Jadi dibagi dosa itu menjadi dua, al-kabair dan as Kalau secara contoh, <clears throat> yang bisa kita mendekatkan pemahaman kita al-kabair itu contoh perbuatannya seperti <clears throat> yang bisa ditulis jadi bisa mendekatkan pemahaman kita Semua oleh Ibn al di dalam syarah beliau di sini contohnya adalah al-qatl membunuh dosa besar al-kabair dosa besar itu contohnya membunuh wasyurbul khamr meminum minuman keras khamr wal firar minazah lari dari perang lari dari musuh watasawud bi ba'di maharim menikah dengan mahram demikian juga azina perbuatan zina dan sebagainya dan definisinya kenapa kita sebutkan contoh supaya masuk pemahaman definisinya berkata beliau <clears throat> terjadi khilaf di antara para ulama yang rosi adalah al kabiroh adalah dosa besar adalah inna ma yatarattab 'alaiha haddun yang berkaitan dengan hudud yakni hukuman. Ini apa yang berkaitan dengan hukuman hudud yakni dirajam atau dipotong tangan atau dicambuk dan sebagainya. Auto ida alaiha binar atau diancam dengan neraka. Dosa besar itu definisinya apa yang berkaitan dengan hukuman hak atau diancam dengan neraka awil laknah atau diancam dengan laknat laknat itu adalah tort min rahmatillah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala awil godok atau diancam dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala maka ini definisi dosa besar jadi kalau disebutkan dan ahlul kabair yakni orang-orang melakukan dosa besar ini definisinya ini orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini dan yang sebagainya, maka dia itu melakukan dosa-dosa besar. Kemudian apa definisi dosa kecil? Ya kadang orang sering bertanya, lalu apa itu definisi dosa kecil? Contohnya, contoh dosa kecil adalah mukadimatul kabiroh. Ini secara rinci dia itu kembali kepada apa? Kepada pembukaannya dosa besar. Contohnya al-habbah min malil yatim wa laha. Satu biji dari hartanya anak yatim. Ini mengambil satu biji dari hartanya anak yatim. Atau mencuri darinya. Wal kadabah al-wahidah al-khafifah. Dusta. Yang sekali, Yang sekali dusta yang dia itu sangat ringan, Demikian juga sebagai menambahkan memegang alam sun. Demikian juga an nador melihat. Itu. Adapun kemudian definisinya mereka mengatakan yakni apa yang tidak ada hukumannya di dunia dan ancaman di akhirat tidak ada hukuman hudud di dunia, demikian juga tidak ada ancaman di akhirat. Demikian disebutkan. Jadi orang-orang yang melakukan dosa besar yang tadi sudah kita sebutkan dari umat Nabi SAW, maka mereka itu adalah kekal. Maka mereka itu di neraka tidak kekal. Maka mereka itu di neraka dan tidak kekal. La yukalladun, tidak kekal. Dan ini adalah berbeda dengan kelompok khawarij sekarang yang dikenal dengan ISIS walaupun mereka ini mempunyai propaganda. Ya, kalau kita lihat mereka mempunyai propaganda orang-orang ISIS bahwa mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Tapi secara praktek mereka itu adalah mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Walaupun mereka mengatakan kami tidak mengkafirkan dan sebagainya, tapi mereka itu adalah mengkafirkan. Tidak ada kemudian seorang pencuri mengatakan aku adalah pencuri, tidak ada. Demikian juga mereka. Dikatakan di sini oleh Ibnu Abi Is. Radun liqaulil khawarij wal mu'tazilah. Ini bantahan untuk orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah. Khawarij itu dari kharaja, yakni keluar dari pemerintah. Memberontak. Wal mu'tazilah dari kalimat uzlah, yakni dia waktu itu berpisah dari dari gurunya Hasan Al-Basri, Wasil bin Atok Oleh karena itu dikatakan mu'tazilah asal asalnya dari kalimat itu. Iktizal berpisah dari majelisnya Hasan Al Basri, Wasil bin Atok ini, pendiri Mu'tazilah ini. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah Al-Qailin bitakhlid ahli kabair finar, mereka mengatakan kekal. Orang-orang melakukan dosa besar itu dalam neraka. Lakin Al-Khawarij perbedaannya apa? Khawarij takul bitakfirihim mereka ini orang-orang Khawarij mengkafirkannya ketika di dunia demikian juga di akhirat. Adapun orang-orang Mu'tazilah menghukumi mereka, ini perbedaan Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau orang Khawarij itu mengatakan di dunia dia kafir, demikian juga di akhirat. Kafir, kafir, kafir. Orang yang dia itu melakukan dosa besar. bahkan riba atau mungkin bermuamalah dengan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala atau mungkin orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala kafir sudah halal darahnya hartanya dan sebagainya Demikian juga LDI dulu, anak punya kawan seperti itu juga. Masuk ke warung makan dengan bebas, kemudian pergi dengan sembunyi-sembunyi. Ketika anak tanya, loh kenapa nggak bayar? Nggak ada masalah. Halal bagi mereka. Walaupun mereka mungkin sekarang tanya-tanya mempunyai alasan dan sebagainya, demikian kita ketahui dulu awalnya seperti itu. Ini mereka menghalalkan orang-orang waris itu. Darah, harta, orang-orang kafir itu. Oleh karena itu bagaimana mereka dengan mudah merampok bank dan sebagainya mengambilnya dan kemudian digunakan untuk bunuh kaum muslimin dan sebagainya. Adapun orang-orang Mu'tazilah agak berbeda. Orang faris itu menghukumi orang yang melakukan dosa besar itu adalah kafir di dunia ataupun di akhirat. Adapun orang Mu'tazilah mengatakan di dunia dihukumi manzilah bainal manzilatain. Kedudukan di antara dua kedudukan. Tidak mukmin, tidak kafir. Bingung malah. Tetapi kalau di akhirat sepakat dengan orang-orang Khawarij bahwa mereka itu adalah kekal di neraka. Kemudian kita juga membahas di sini kalimat finnar la yuqaladun mereka orang-orang kaum muslimin yang dia itu melakukan dosa besar di dalam neraka dan tidak kekal. Itu hukum asalnya. Kalau Allah kehendaki diampuni masuk dalam surga dengan keutamaan Allah. Kalau Allah kehendaki dikeluarkan dimasukkan dulu di neraka kemudian dikeluarkan nanti akan disebutkan masuk dalam sungai kehidupan, kemudian dia masuk dalam surga. Intinya di sini mereka di dalam neraka dan tidak kekal. Mungkin dia sama sekali tidak masuk dalam neraka, tetapi intinya mereka itu adalah tidak kekal. Dibahas di sini oleh para ulama, makna tidak kekal ini karena kekal di situ ada dua. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Mungkin bisa ditulis makna kekal di situ. Kekal itu ada dua. Untuk kita mendudukkan ada ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang permasalahan ini. <clears throat> Al-Qulub isnan. Kekal itu ada dua. Yang pertama maknanya tulul bakok. Tulul bakok, tinggal yang lama. Tinggal yang lama tetapi tidak selama-lamanya. Paham ya? Ini makna kekal yang pertama. Tulul bakok, lama tinggal di situ. Lama tinggal di situ tapi tidak selama-lamanya. Mana yang kedua adalah la yakhruju minha abadan, tidak keluar sama sekali. Ini mana yang kedua. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang ahli kitab demikian juga orang-orang musyrik itu dalam neraka, kekal di dalamnya. Ini mana yang kedua. La yakhruj tidak keluar sama sekali. Lalu bagaimana kita menjelaskan bahwa mana yang pertama itu adalah tulul bakok, lama tinggal di situ karena situ ada ayat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 93. Jangan sampai kemudian kita tertipu dengannya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 93 dan kita menggiring al-sunnah mana kekal di sini adalah tinggal yang lama. Disebutkan oleh para ulama ketika membahas, membahas permasalahan ini, syair saya dan sebagainya, banyak di situ ucapan orang Arab bahwa makna kekal di situ adalah khalid, khulud di sini maknanya adalah lama tinggal. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an Amma yaqtul mu'minan muta'amidan fajazau jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allah alaihi wa lanahu adalahu adaban adzima. Saya ditulis ayat surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'amidan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Jelas barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Orang mukmin bunuh orang mukmin yang lain dengan sengaja tidak ada sebab Fajazauhu jahannam maka balasan dia itu adalah neraka jahannam khalidang fiha kekal di dalamnya. Bagaimana kita menggiring ini? Kalau kita menafsirkan dengan mana yang kedua, maka kita terjatuh kepada pemahaman orang-orang khawarij. Karena orang-orang khawarij sebagian menggunakan ayat ini sebagai dalil mereka. Dan para ulama menjelaskan dari ucapan orang-orang Arab, syair dan sebagainya bahwa makna kulut bisa diartikan dengan makna ini tadi. Lama tinggal di situ. Jadi, wa may yaqtul mu'minan dan barang siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja dan dia itu mukmin. Kalau dia orang kafir tidak perlu dibahas, kekal. Tapi di sini sekarang kalau dia seorang mukmin, dia waktu itu mungkin karena hawa nafsu dia, karena kemarahan dan sebagainya tidak bisa menahan kemarahan dia membunuh saudara yang mukmin. Wa may yaqtul mu'minan dan dengan sengaja, fajaza'u jahannam maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha Khalid di sini mana? Tadi kita jelaskan apa itu? Tulul bakok, lama tinggal di situ. Dan orang yang dia itu masih muahid, maka dia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Allah kehendaki dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Dan waktu itu disebutkan oleh para ulama bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengambil dohir ayat ini. Apa dohir ayat ini? Yani dia kekal di situ, tidak ada taubatnya. Seorang mukmin yang dia itu membunuh saudaranya mukmin dengan sengaja maka dia itu di neraka selama-lamanya. Dohir ayat ini. Tapi kita tadi sudah sudah jelaskan bahwa di situ ada mana yang pertama tadi. Tinggal lama di situ. Tetapi kemudian beliau, beliau tarojuk Beliau rujuk dan disebutkan di dalam Adabul Mufrad. Dalam sebuah, sebuah hadis dalam Adabul Mufrad yang tulis Imam, Imam Bukhari. Imam Bukhari mempunyai beberapa, beberapa buku. Banyak yang terkenal. Yang paling terkenal apa? Sahih Bukhari. Buku yang paling bagus yang ditulis oleh manusia. Kemudian di situ ada e, tentang masalah jarah takdil. Demikian juga buku beliau Khalqu Af'al Ibad. Demikian juga e, Adabul Mufrad. Ini yang berkaitan dengan masalah adab. Tarikh Sohir, Wal Kabir, Wal musto. beliau tulis juga. Beliau menulis tarikh itu, kita beliau tarikh Tarikh al mustor dengan beliau menulisnya di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam filailah mukamarah di malam-malam mukamarah di malam bulan pernah bulan purnama beliau menulisnya itu di samping kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi beliau menulisnya dan kita ketahui ya namanya dulu bahkan kita dulu prakteknya diaman itu ini tidak ada kan biasa di sana kalau malam itu nanti listrik nggak sampai jam 11 enggak jam 9 sudah mati sudah maksudnya di rumah-rumah jadi kita kalau di malam-malam Mukamarah malam bulan-bulan purnama di situ bisa kita lihat sangat jelas sekali. Bisa mungkin membaca duduk dengan kawan-kawannya itu bisa membaca. Demikian dulu Imam Bukhari dulu menulisnya. Di malam-malam bulan purnama beliau membuat buku itu. Tarif. Dan di antara bukunya ada belum mufrad. Disebutkan di situ kisah rujuknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang mukmin yang membunuh seorang mukmin saudara yang lain dengan sengaja maka dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Sebutkan waktu itu ketika ada seorang yang dia itu membunuh saudaranya mukmin karena merasa cemburu. Merasa cemburu dengan saudaranya itu, dia mencintai seorang perempuan, ternyata saudara mukmin ini juga mencintai juga dan dia lebih perempuan ini lebih suka pada orang ini, kemudian dibunuhnya. Kemudian dia mendatangi Abdul bin Abbas. Apakah aku boleh kemudian Allah SWT mengampuniku? Amalan apa yang kemudian Allah bisa mengampuni dosa-dosaku? Maka kemudian Abdul bin Abbas mengatakan, Hal endaka um, apakah kamu masih punya ibu? Ini amalan yang paling mulia. Di antara amalan-amalan yang mulia adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Nabi SAW ketika ditanya tentang permasalahan amalan yang paling abdul beliau mengatakan asolah, berwalidain kemudian jihad. sholat berbakti kepada orang tua kemudian jihad. Demikian juga Allah menggandengkan dalam Al-Qur'an banyak sekali. Wa qad illa iyyahu Allah memutuskan memerintahkan untuk mentauhidkan Allah dan jangan melakukan kesyirikan wa biwalidaini ihsana dan kepada kedua orang tuamu berbuat ihsan, berbuat baik. Demikian juga Allah menyebutkan wa budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana dalam surat An-Nisa. Sembahlah Allah semata dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Wa bil walidaini ihsana. Demikian juga berbuat baik. Berbakti kepada kedua orang tua. Maka waktu itu Abdul bin Abbas mengatakan, "Hal indaka um, kamu masih punya ibu enggak?" Dia mengatakan, "Iya, sudah kamu berbuat baik kepada ibumu." Insya Allah dengan itu kamu bisa diampuni Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wa perbuatan kamu yang terhalimat itu. Bunuh saudaramu mukmin. Demikian makna yukolladun, yakni kekal. Di situ ada dua. Kita harus mungkin pada mana itu. Karena kalau kita tidak memahami, maka orang-orang khawarij karena mereka punya propaganda yang sangat banyak. Terakhir sana dikasih apa istilah WA. Hati-hati, ada sebagian hewan ngasih ngasih anak. WA. Hati-hati dari uh, eh, WA-nya. Ini mereka punya grup namanya apa? To heaven asken atau apa namanya? Ke surga kita berangkat. Karena barang siapa yang dia itu Anda juga nggak bermaksud mengiklankan maksudnya. Ini hati-hati. Barang siapa yang masuk situ tidak bisa keluar. Ini kan seakan-akan mengiklankan ya enggak? Ini mereka punya propaganda bermacam-macam. Bukan berarti anak menunjukkan pada kalian intinya jangan di, jangan dimasuki itu. Yaitu mereka punya berbagai macam propaganda untuk dan kebanyakan orang-orang itu yang ikut mereka lewat ini internet dan sebagainya tidak pernah berguru di hadapan para ulama. Tidak ada di situ orang-orang mereka ISIS itu yang di situ ulama. Tidak ada sama sekali. Sejak zaman dulu sampai sekarang. Tokoh-tokoh mereka orang-orang haruro, orang-orang Haruriyah itu, orang-orang Khawarij itu yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Waktu Abdul bin Abbas mengajak mereka itu berdebat dengan asa dengan bagus, tidak ada di situ sahabat satu pun tidak ada. Anak-anak muda yang sangat banyak yang botak-botak itu semuanya mereka banyakkan itu simmatul khawarij, ciri-ciri khawarij antaranya botak. Mereka tidak ada di situ para sahabat. Yang Nabi mengatakan tahiruna salatakum ma'a salatihim kalian meremehkan salat kalian bersama dengan salat-salat mereka. Rajin ibadah dan sebagainya. Tidak ada di situ para sahabat satu pun tidak ada. Pada waktu itu masih nah, ini berjalan berkeliaran para sahabat yang mulia. Tidak ada satupun para sahabat. Tidak ada. Sejak dari dulu sampai sekarang mereka tidak ada di situ yang dikatakan ahli ilmi tidak ada. Hanya wa nafsu. Demikian juga di tiup-tiupkan oleh orang-orang Yahudi sebagaimana kita ketahui tadi menghancurkan demikian juga orang Nasrani umat Islam dari dari dalam <clears throat> demikian mereka mempunyai propaganda ini akan memberikan kepada kita ayat ini wa may mu'minan mutamidan fajazahu jahannam dan fiha ini lihat nih Orang yang bunuh orang berarti kafir. Kekal di neraka selama-lamanya. Ini dalil jelas mereka kafir. Nah, demikian. Nah, ini menggiring kepada pemahaman itu. Dan kita katakan bahwa di sini la yukoladun kekal di sini ada dua makna tadi kita jelaskan. Maknanya lama tinggal di situ ataupun tidak keluar sama sekali. Kemudian disebutkan di sini <clears throat> Wa ilam yakunu taibin walaupun mereka belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam buku beliau yang mulia Riyadhus Shalihin tentang permasalahan taubat. Bahkan beliau membuat bab yang kedua setelah bab untuk ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala di buku beliau yang bagus ini. Beliau sebutkan di awal di mukadimah beliau syair Innalillahi badan futana tulaqud dunia, khawfu fitana. Syair yang sangat bagus. Kemudian belum menyebutkan di situ bab yang pertama, bab al-ikhlas. Setelah itu belum menyambung dengan kalimat bab taubah. Bab taubat dari dosa-dosa. Kita akan bicarakan di sini sedikit tentang masalah taubat. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk bertaubat. Di antaranya dalam Al-Qur'an di surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum kafiru ankum sayi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yauma la yuzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana faghfir lana dzunubana. Semoga di sini dalam surat At-Tahrim Yaquluna rabbana atim atim lana nurana fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau. Ya ayyuhalladzina amanu tubu Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Nasuha kalau secara bahasa nasuha dari nasoha bisa ditulis kalimat nasuha yakni sofi yang bersih, layak tadi tidak bercampur. Taubat nasuha ini taubat yang murni, yang bersih, yang tidak bercampur. Adapun secara definisi saya beli saya Abdurrahman Asadi menyebutkan wal murad <coughs> biha dan maksud dari taubat nasuha itu adalah secara secara bahasa tadi kita sebutkan taubat nasuha kita sering mendengar ini dengan sot nun sot wawu dan ha dari nun sot ha nasoha sofi murni bersih secara definisi wal murad biha atau bah al amah taubat yang <coughs> menyeluruh <coughs> taubat nasuha adalah taubat yang menyeluruh asyamilah yang meliputi rijami dunub dari semua dosa. Itu namanya taubat nasuha. Taubat nasuha itu adalah taubat yang menyeluruh yang meliputi semua dosa-dosa yang dilakukan dia. Ya sudah, pokoknya aku taubat nasuha. Dari apa? Ya semua. Dari aku dulu nggak pernah sholat, dari aku dulu suka mencerca orang, dari aku dulu suka mencuri dan sebagainya. Walaupun dibicarakan nanti permasalahan mencuri, gibah dan sebagainya, bagaimana taubatnya? Pokoknya semua dosa-dosa yang dia pernah lakukan, bahkan kesirikan yang pertama kali dia harus bertobat padanya. Sudah aku tinggalkan jimat-jimat semua yang dulu aku bergelimang padanya. Tawakal kepada apa? Kepada jimat-jimat itu. Demikian juga tidak melakukan sunnah-sunnah Rasul SAW bahkan mungkin mengejek orang-orang yang dulu melakukan sunnah. Maka demikian taubat nasuha. Tobat yang menyeluruh meliputi semua dosa-dosa. Alati akodha al-abdulillah yang dia lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan tobat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat yang dilakukan tobat nasuha itu harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sudah tua dan sebagainya. Memang dia sudah tua tapi kemudian karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu bukan untuk riak dan sebagainya tidak. Aqadaha al dia lakukan tobat itu tidak ada yang lain, tidak ada pamrih atau karena dapat kawan dan sebagainya atau ingin menikah tidak, tapi untuk apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah aku sudah berlebihan dengan dosa sudah rugi. 40 tahun aku habiskan umurku untuk bermaksiat. Sudah aku mau sudah habiskan sudah. Masa lampau sudah selesai. Yang dulu aku mau okrek-okrek dua orang sudah baik, aku suka seperti itu, aku sudah sudah selesai. Aku mau membuat yakni lembaran baru dalam hidupku sudah selesai. Bagaimana kalau kita ingat kalau kita membaca hadis Nabi SAW Alaihi sederhana. Nabi mengatakan dalam hadis beredar. <clears throat> bin Hasid uh, hadis dalam Sahih Muslim itu. semoga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man mata bahwa bariun min salatah. Hadis Tauban Maulana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang meninggal dan dia itu berlepas diri dari yang tiga. Sederhana. Barang siapa yang dia itu mati berlepas dari tiga. Al-kibr. Wal hulul baden dakol jannah. Berlepas diri dari sombong. Hutang. Demikian juga yakni gulul mencuri gonimah atau mencuri secara umum maka dia masuk surga mudah sebenarnya kepada siapa yang mati dalam keadaan tidak sombong ya. mau apa hidup kita ini Wah berlepas pasti dari sombong, hutang, <coughs> demikian juga mencuri masuk dalam surga. Selamat dia. <coughs> untuk apa kita hidup? Kecuali untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa maka di sini boleh mengatakan tobat nasuha itu adalah tobat yang menyeluruh dari semua dosa. Yang dilakukan dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. La yuridu biha illa wajh Allah tidak dia lakukan kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala. Wal qurb minhu, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun atau mungkin di antara kita 45 tahun dah dah tua kita sekarang 41 atau berapa sudah tua. Tinggal berapa umur kita sudah? Sebentar. Bahkan Allah memberikan udur sampai 60. Tinggal sebentar saja. <clears throat> Wa istamiru 'alaiha bi jami' dan dia terus menerus dengan taubat itu di setiap keadaan dia. Kalau dia terjatuh bertobat lagi. Maka demikian <clears throat> makna taubat nasuha. <clears throat> Qad Allahu bi taubah an nasuh fi hadzal ayah. Fi hadzal ayah Allah merintahkan untuk taubat nasuha di ayat ini bahwa ada alaiha bi takfir sayiat dan Allah janjikan untuk dihapuskan dosa-dosa dia buat dukul jannat masuk dalam surga. Jannat kebun-kebun wal faus wal falah demikian juga keberhasilan dan keberuntungan. Hina yas'a mu'minun yaumil qiyamah binur imanim ketika orang-orang mukmin itu berjalan di hari kiamat dengan cahaya. Cahaya iman dia. dia benar cahaya di depan dia. Yauma la yuzillahu nabiyya amanu mah nuruhum yasna baina aydihim. Nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya mereka itu dia dapatkan dia bisa berjalan di depan dia. Wa bi aimanihim demikian juga di sebelah kanan dia. Yaquluna rabbana atmim lana nurana ya Allah. Atmim sempurna, sempurnakan cahaya kami. Mereka berjalan kan? Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk, "Apa may yamshi muqibban ala wajhihi ahda, am may yamshi sawiyan ala siratal mustaqim?" Afamayam si mukiban apakah orang yang berjalan mukiban ala wajihi dalam keadaan mukiban ya ini wajahnya itu di bawah ala wajihi di atas wajahnya Allah mampu untuk membuat nanti di hari kiamat orang-orang kafir itu berjalan dengan kepalanya dengan wajahnya tidak ada makna yang lain Apa mayam si mukiban ala wajihi apakah orang yang nanti berjalan di hari kiamat mukiban ala wajihi dalam keadaan wajahnya ini berjalan tidak pakai kaki dengan wajahnya itu berjalan ala wajihi di atas wajahnya ahda lebih mendapat petunjuk Amayyamsi samian ala silat mustaqim dari orang yang dia itu berjalan di atas sirat mustaqim karena keadaan diterangi oleh imanan dia itu keimanan yang dia miliki itu yang satunya lagi berjalan dengan wajahnya <clears throat> demikian keadaannya Amayyamsi may yamsi mukiban ala wajhihi ahda amma yamsi samian ala siratim mustaqim Hina al-mu'minun yaumil qiyamah bi nuri imani mereka berjalan orang-orang mukmin ini hari kiamat dengan cahaya iman mereka. Wa yamshuna bidiyahi mereka itu berjalan dengan cahaya itu. Wa yatamatta'una bi rawqihi wa ruhati merasa senang, ya tamat tak bersenang-senang dengan baunya, demikian juga ketenangan padanya. Wisfikuna idza tufiat al-anwar alati tuqta al munafikin dan mereka merasa sedih karena cahaya orang-orang orang-orang munafik itu hilang. Wa yas'aluna Allah ayyutimma lahum nurahum. Minta pada Allah untuk sempurna sempurnakan untuk mereka itu cahayanya. Wa yasjibullah da'watum Allah kemudian mengkabulkan doa mereka ini. Wa yusiluhum bima ma'hum minan nur wal yaqin ila jannatin na'im. Allah membawa mereka dengan cahaya mereka miliki itu, demikian juga keyakinan ila jannatin na'im kepada kebun-kebun yang nikmat. Bukan hanya satu-satu kebun, kebun-kebun. Bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh." Permisalan dari surga yang Allah sediakan untuk orang yang, yang bertakwa, di situ ada sungai-sungai. Sungai-sungai bukan satu sungai. Dari air yang tidak berubah rasanya lezat terus. Laban lam yataghayyar ta'muh, demikian juga air susu yang tidak berubah rasanya. Wanharu min asli musaffa, demikian juga sungai-sungai yang dia itu dari apa? Asal, apa itu asal? Madu yang disaring. Yang nikmat. Wanharun min khamril ladatil syaribin, demikian juga sungai-sungai bukan nahrun tapi anhar. Berapa sungai sudah tadi sebutkan? Ini juga sungai-sungai dari khamar minuman keras lezat yang lezat di syarifin untuk orang yang minumnya khamar ada kelezatan kita tidak boleh minumnya tapi itu ada kelezatan orang yang, yang yang tidak yang meminumnya di dunia ini tidak akan meminumnya nanti di akhirat walaupun sebagian para ulama mengatakan awalnya tidak boleh kemudian boleh tapi orang-orang yang beriman mereka akan minumnya nanti khamar sungai-sungai khamar bisa memilih ini apa jenis jenis minuman keras yang dulu mungkin dia pernah inginkan Jenis apa yang dia ingin inginkan dari jenis-jenis itu? Sungai-sungai semuanya. Ini sungai susu, ini sungai-sungai uh, di situ madu, di sini sungai-sungai di situ uh, apa itu tadi? Dari air, demikian juga tadi dari minuman keras, tinggal ambil dia di situ. Entah dia dengan menggunakan emas ketika mengambilnya dan sebagainya, dia yang dia inginkan semuanya dia dapatkan. <clears throat> Demikian insya pembahasan kita tentang permasalahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan demikian juga taubat. Dan kenikmatan seorang yang dia itu diberikan oleh, Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertobat. Karena termasuk dari ciri-ciri orang-orang husnul khotimah. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.